telah engkau menciptakan saya dan memberikan nyawa saya. Saya angkat kepala saya, saya melihat di atas kaki-kaki aras. Aras itu di atas langit ketujuh. Di sana ada kursi namanya. Di atasnya ada aras. Kata Adam, saya melihat di atas aras, di atas kursi aras. Berarti di aras itu maksudan tertulis, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Nabi Adam mengatakan, Wa inni alimtu annaka lam tudif ila smika illa habbal khalqi ilaika. Dan saya, ya Allah, mengetahui bahwa engkau, ya Allah, tidak akan menyambung atau menggandeng nama engkau dengan makhluk engkau kecuali makhluk yang sangat engkau cintai oleh Allah SWT sadaqta benar sumber anda innahu la ahabbul khalqi ilayya sesungguhnya ada Muhammad itu makhluk yang sangat saya cintai wa in tani bihaqqihi Fafat ghafar silakan karena engkau mohon dan minta padaku dengan hak Muhammad maka saya api lebur dosa engkau lalu Allah memberikan tahu pada Adam Laula Muhammad lama juga ia ada. Umpama tidak ada Muhammad itu, aku Allah tidak menciptakan kau ada. Ini hadis rawahul hakim an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sanad sahih hadisnya ini hadis sahih. di sini kita dapat mengetahui Nabi ajar urusannya diukur oleh Allah SWT karena mohon dan berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lalu diberi penjelasan oleh Allah SWT dan semuanya tadi menunjukkan bagaimana keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam malah saudara-saudara Al-Imam Al-Hakim dan Al-Imam al bayti mereka semua ahli hadis pun mereka hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu لما طيب، عبد الله بن عباس كنت ذاك قال النبي عيسى عليه السلام من الوحي قال الله صلى عليه عيسى يا وحي بقني يا عيسى آمن في محمد وأمر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به لولا محمد لما خلقت آدم ولولاه لما خلقت الجنة ولا النار أي عيسى berimanlah engkau pada Muhammad dan perintahkan siapa yang menjumpai dari umatmu agar mereka beriman pada Muhammad itu. Karena umpama tidak ada Muhammad itu, aku Allah tidak menciptakan Adam dan aku Allah tidak menciptakan surga dan tidak akan menciptakan neraka. Jelas saudara-saudara. Kalau kita lihat hal demikian ini, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan Di dalam Al-Quranul Karim sebelum Nabi dilahirkan, para Nabi sudah diambil janjinya oleh Allah SWT dan diperintahkan agar mereka semua beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan membela Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة Thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabi wa la tansurun. Qala aqratum akhadtum ala dhati usri qalu aqrana. Qala fashadu wa ana ma'akum min asyahidin. Dalam surat Ali Imran ada tercantum ayat ini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambil janji nabi-nabi. Jadi nabi-nabi sudah diambilkan oleh Allah SWT. Bagaimana? Hei, Nabi-Nabi, toh kamu sudah aku beri kitab dan hikmah alias kenabian. Lalu nanti akan datang seorang Rasul membenarkan apa yang ada pada kamu. Sungguh kamu harus beriman padanya dan harus membela dia. La minun nabihi walatan tansurunna. Dengan lafad takdir, dengan lafad kekuatan agar semua nabi-nabi beriman pada Nabi Muhammad SAW dan membela Allah mengatakan mau mengakui dan mau melakukan kewajiban dari api ini. Semua nabi menjawab akrar nah ya Allah kita mengakui. Kalau Allah Quran ya sudah fashadu saksikan wa ana minajjal jadi saksikan dan aku pun juga menyaksikan. Nah, jelas jadi semua nabi sudah diambil janji oleh Allah harus beriman pada Nabi Muhammad SAW dan harus membela Nabi Muhammad SAW. Maka semua nabi sudah menciptakan pada umatnya akan ada nabi akhir zaman sifatnya demikian, sifatnya demikian. Begitu dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil sudah semua dijelaskan. Pas Allah sudah menciptakan <coughs> bahwa Nabi Isa alaihissalam waktu mengumumkan dirinya, memperkenalkan dirinya pada Bani Israel. Ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum. Hei Bani Israel, aku ini ada utusan Allah kepada kamu. Musaddiqan lima bani yadayya min Taurat. Saya membenarkan, memperkuat apa yang ada sebelum saya dari kitab Taurat. Lalu wa mubashiran bi rasulih minta jismuhu dan saya memberikan kabar gembira kepada kamu hai Bani Israel sesudah aku ini kata Nabi Isa ada Rasul namanya Ahmad Memang Nabi Muhammad namanya banyak ada 201 Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud macam-macam 201 nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam